Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala wa ra'ah. Kemarin kita sudah membaca matan yang di atas itu setelah beliau Nah barakallahu fikum menyebutkan yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan kalamnya Al-Imam Syafi'i rahimatullah alaih. Kemudian beliau mengatakan apa kemarin? Wa ala hadza darajat salafu wa aymatul khalaf. Berdasarkan keyakinan ini yaitu para salaf dan orang-orang para a'immah belakangan berjalan di atasnya. Di atas prinsip tersebut karena itu prinsip yang sangat apa? akurat, prinsip yang benar, landasannya Al-Qur'an dan As-Sunnah Ingat kalamnya Al-Imam nanti dinukilkan juga kalau tidak salah itu. Yang sering antum dengar itu apa? Na barakallahu fikum, 'alaika bi athari man salaf. Eh, wa in rafataka nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu la bil qaul. Paham ya? Naam. Apa artinya? Wajib atasmu meniti eh, mengikuti jejaknya orang-orang terdahulu. Maksudnya para salafun saleh. Ketika para sahabat tabi'in wa atba'u wa atba'u tabi'in wa iyyaka wa rijal dan hati-hati kamu dengan pemikiran-pemikiran para tokoh pemikiran-pemikiran per individu hati-hati walaupun mereka menghias-hiasi dengan suatu ucapan na'am barakallahu fikum kemudian al-imam Ibnu Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitab Madarijus Salikin dengan semakna beliau menghibur kita semuanya apa itu alaika bitariqil haqqi Nam wala tastauhish likillati salikina wa iyyaka wa tariqal batil wala takhtar bikasratil halikina. Apa artinya? Alaika bi tariqil haqqi wajib atasmu berada di atas jalan yang benar. Wala tastauhish dan jangan merasa takut, jangan merasa kecil hati, jangan merasa khawatir eh, walaupun sedikit orang yang menempuhnya. Yang menepuk kebenaran banyak atau sedikit? Sedikit. Paham ya? Sedikit ya. Kemudian apa kata beliau? Wa iyyaka. Na'am wa tariqal batil. Hati-hati kamu terhadap jalan kebatilan. Wa in wala bikasatil halikina. Dan jangan tertipu dengan apa? Banyaknya orang-orang yang binasa di situ. Karena kebatilan itu banyak orang yang di situ. Paham ya? Banyak orang yang mengikuti hawa nafsu. Banyak orang yang mengikuti apa? Nah barakallahu fikum dzan dugaan sangkaan yang tidak benar. Oleh karena itu Allah taala memberikan apa? Memberikan ultimatum dalam Al-Qur'an Karim, kita dilarang untuk taklid, dilarang untuk kita mengekor membabi buta terhadap mayoritas atau kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang eh, yang melakukan atau mengamalkan bukan patokan kebenaran. Paham ya? Karena patokan kebenaran adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Allah taala mengatakan Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. In illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Artinya apa? Jika engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya apa? Mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah taala. Paham ya? Kalau kita ngikutin mayoritas seperti itu, akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidaklah mengikuti kecuali dugaan sangkaan dan tidaklah mereka kecuali bohong. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ikutilah dalil, selamat. Kalau kita ikutin dalil, selamat. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau kalau kita mengikuti banyaknya orang, kok kita sedikit ya? Daurah berkali-kali cuma 30 orang, 40 orang, mereka ratusan ribuan, enggak masalah. Ingat-ingat, kalam Imam bukhari rahmatul alaih yang dinukilkan dalam kitab apa? Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan Abdulul muslimin rajulun ahya sunatan min sunani namun barakallahu fikum min sunanil latnam. Abdulul al muslimin rajulun ahya sunatan nam qad Artinya apa? Kaum muslimin yang afdal adalah orang yang menghidupkan sunnah yang sudah terpendam, sudah mati. Dia hidupkan. Kami ya? hidupkan kembali, dakwah kembali, ajarkan kembali, walaupun sedikit. Paham ya? Kemudian apa kata beliau? Beliau mengatakan fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqallun nas. Artinya apa? Bersabarlah kalian semuanya wahai ahlus sunnah rahimakumullah. Semoga Allah telah merahmati kalian karena sungguhnya kalian itu manusia yang sedikit. Paham ya? Kita ini manusia yang sedikit. Walaupun kelihatannya 30, 40, Masya Allah banyak. Kalah dengan orang hizbiun atau bidah dalal ribuan mereka. Jutaan. Tapi itu bukan patokan di dalam apa? ukuran kebenaran. Ingat-ingat kalamnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih Al-Jama'atu mawafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Paham ya? Walaupun kamu seorang diri sendirian enggak masalah, tapi mencocoki al-haq. Na'am barakallahu fikum. Banyak dorongan dan anjuran para salaf apa? Untuk kita mengikuti al-haq mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Qala Syekh Shalal Fauzan halaman 50 bagian bawah, disimak baik-baik, halaman 50 bagian bawah itu Aimatul khalaf dan juga para a'immah belakangan mengikuti berjalan di atas jalannya para salaf. Man za'a ba'da salaf, orang yang datang setelah para salaf Para salaf itu kan ma'ruf, al-qurun al-mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan, sahabat, tabi'in, aswa tabi'in. Nah, khalaf itu siapa? Orang-orang yang datang setelah generasinya para salaf, mimman sara ala nahjihim, tapi orang yang apa? Dari kalangan orang yang berjalan di atas prinsip mereka. Ingat-ingat ya, berjalan di atas prinsip mereka, bukan berjalan di atas prinsip orang belakangan. Paham ya? Karena orang belakangan itu terkadang terjerumus, itu mereka tidak melihat patokannya kepada para salaf. Mereka menggunakan apa namanya istihsanat. Istihsanat itu anggapan-anggapan bagus. Ini kalau kayak gini kayaknya bagus ini. Kalau kayak gini kayaknya masya Allah. Kalau seperti ini cepat viral nih katanya. Kalau seperti ini seperti cepat terkenal. Kalau seperti ini dakwanya nanti akan terkenal kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia katanya. Pakai istihsanat ingat-ingat istihsanat itu berbahaya sekali. Istihsanat itu menganggap apa? Nah, barakallahu fikum menganggap perkara-perkara menurut dia itu baik padahal berseberangan syariat. Hati-hati. Paham ya? Istihsanat itu menganggap nah perkara-perkara yang menurut dia itu baik padahal berseberangan syariat, akhirnya dia kembangkan nah barakallahu fikum menimbulkan apa? kekacauan, nah perselisihan, pertikaian atau yang semisalnya. Kita bukan masalah baik buruknya ya. Kalau kita ingin menilai baik buruknya kembalikan pada dalil terlebih dahulu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, fa innahum 'ala hadzal madhhab. Maka sungguhnya mereka yaitu para ulama belakangan mereka berada di atas madhab prinsip ini, prinsipnya para salaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih menyebutkan dalam Majmu' Fatawa kata beliau apa? Man azhara madhab as-salaf wa taza ilaihi wa tasaba ilaihi wa ilaihi. Kata beliau apa? Fala aiba, enggak catat, enggak ada masalah eh, bukan celaan. Fala baman man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa taza ilaihi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Tidak ada salahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada jeleknya orang yang menisbahkan diri kepada salaf, sunni salafi. Enggak masalah. Berbangga-bangga dengannya tidak masalah. Menisbahkan diri dengannya tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Fa nama madhhabas salaf la yakunu illa haqqan dengan semakna dengan itu ya. Sesungguhnya madhabnya para salaf itu tidaklah terjadi kecuali kebenaran. Karena prinsip sandaran mereka adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti, seperti itu ya. Bahwasanya kita diwajibkan untuk mengikuti jejaknya para salaf. Naam. Karena madhabnya para salaf, prinsipnya para salaf la yakunu illa haqqa Tidak terjadi kecuali al-haq yaitu di atas kebenaran. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Salaku hadzal madhab mereka menempuh madhab ini, menempuh madhab yang hak, madhab Al-Qur'an sunnah, prinsip Al-Qur'an sunnah. Kama qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan kitabnya itu ya. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? senantiasa la tazal. Ingat-ingat la tazal sudah dilewati dalam ilmu nahwu, ngarti ngartikannya bukan bukan tidak atau jangan, tapi senantiasa. La tazalu ta'ifatun min ummati. Senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku alal haq di atas al-haq zahiri nampak. Jadi enggak akan enggak akan mungkin semua di atas kebatilan. Paham ya? Karena para ulama mengatakan la tasmi ummati ala dalalah umatku tidak akan apa? Tidak akan bersatu di atas kesesatan semuanya. Kalaupun ada kelompok sesat, ada juga yang di atas al-haq ini. Paham ya? dahirin la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan ahlul haq orang-orang yang apa? Yang merendahkan mereka. Jadi orang-orang yang merendahkan al-sunnah enggak membahayakan. Biarkan. Walaman khalafahum dan juga tidak membahayakan ahlus sunnah, tidak membahayakan ahlul haq orang-orang yang apa? yang menyelisih mereka. Hatta ya'tiya amrullah tabaraka taala hingga datang keputusan Allah taala, datang hari kiamat. Paham ya? Karena nanti kalau udah hari kiamat gak ada lagi orang baik, gak ada lagi ahlu sunnah wal jamaah. Mereka udah mati semuanya, diwafatkan semuanya ya, sudah kita sehingga apa? Sehingga makna hatta ya'tiya amrullah ya, sebutkan dalam riwayat yang lain hatta na barakallahu fikum hatta ya'tiya yaumul qiyamah terus maknanya itu maksudnya ila qurbi yaumul qiyamah. Maknanya sampai mendekati hari kiamat, bukan ketika hari kiamat. Karena ketika hari kiamat enggak ada lagi orang baik. Semuanya orang jelek, orang jahat semuanya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fa yakunu hunaka minal khalaf man yaqtadi bis salaf, masyaallah. Naam. Kata beliau, berarti di sana ada dari kalangan orang-orang belakangan yang meniti jejaknya para salaf. yang mengambil panutan dengan apa? dengan jejaknya para salaf. Paham ya? Yang mengambil enam tauladan dengan para salaf. Wa yasir ala manhajihim dan berjalan di atas prinsip mereka. Naam kita katakan naam ada. Ila antakum masa sampai datang hari kiamat. Maknanya apa ini? Sampai datang hari kiamat, ila qur ila qurbi qiyamiha. Sampai mendekati datang hari kiamat, bukan ketika datang hari kiamat. Paham maksudnya ya? Karena mungkin ada orang yang tanya kok kontradiksi ya? Katanya hari kiamat itu enggak ada lagi orang baik. Kita katakan makna ila antakum as-saah itu maksudnya para ulama telah menjelaskan ila kurbi kiamat saah. Sampai mendekati hari kiamat enggak ada lagi al-haq. Paham ya? Karena ketika hari kiamat enggak ada lagi kebaikan. Paham ya? Seperti itu nam. Wala takhlul ard walillahil hamd minhum. Dan tidak ada di muka bumi ini yang kosong walillahil hamd dari mereka. Paham ya? Semuanya ahlu sunnah tersebar di mana-mana mulai dari pulau Jawa sampai luar Jawa, dalam negeri luar negeri, di pelosok-pelosok di pegunungan, paham ya? Nah, barakallahu fikum di tengah-tengah hutan banyak ya, belantara di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, tersebar di mana-mana. Paham ya? Nah, tidak apa terlepas dari dari ahlu sunnati wal jamaah al-taifah al-mansurah al-firqatu an-naziyah yang Rasulullah sabdakan wasataftariqu hadhil ummah ala Salasin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Kata Rasulullah SAW. Dan akan bercerai-berai, berpecah belah umatku menjadi berapa? 73 golongan. Mereka semuanya finnar di neraka. Berhak mendapatkan ancaman neraka. Illa wahidah. Kecuali satu. Ditanya oleh segenap para sahabat. Ya Rasulullah. Manhum ya Rasulullah. Siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan al-jamaah. Dalam riwayat lain sebutkan apa? Mangkana mislu ma alaihi al yawma wa ashabi. Yaitu orang yang dia itu seperti aku pada hari ini dan para sahabatku yang meniti generasi para salafun as-salih. Faham ya? Itulah yang dikatakan dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Ahlus sunnah tidak menganut madhab tertentu. Faham ya? Tidak menganut madhab Syafi'i wala hambani wala Maliki wala Hanafi. Tapi yang mereka ambil adalah apa? Sunni Salafi langsung ke As-Sunnah, langsung ke para salaf. Paham ya? Patokan standar mereka adalah As-Sunnah Salafi ke para salaf. Berarti bagaimana? Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak mengambil madhab itu maksudnya. Maksudnya tidak mukallif. Paham ya? Bukan mukallif kemudian Syafi'i. Ana aku Syafi'i. Kalau ada pendapat yang lain selain Syafi'i enggak ngikutin. Nah, keliru. Ahlu sunnah mengambil semua madhab yang tidak berseberangan dengan dalil dan mereka tidak memiliki jiwa asobiyah fanatik apa madhabi nggak ada paham ya nggak ada syafi'i wala maliki wala hanafi wala hambali mahum sunni salafi sunni salafi maknanya apa sunni menisbahkan diri kepada sunnah salafi menisbahkan diri kepada para salaf sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in Mahum salani ya? Na'am barakallahu fikum. Jadi kalau ditanya jangan bingung karena sebagian ada yang sekarang namanya aswaja. Paham ya? Aswaja itu kalau masalah prinsip eh, kalau ana sih akidahku Asy'ari katanya. Tapi masalah fikih ana Hambali. Sebagian ada yang ngomong kayak gitu ya. Allah mustahil kita katakan campur aduk seperti itu ya. Na'am barakallahu fikum. Kalau ahlus sunnah itu tidak apa? Tidak asofiyah fanatik madhabi itu tidak. Namanya. Terkadang kita mengambil pendapat Imam Ahmad Terkadang kita mengambil pendapat Imam Syafi'i, terkadang kita mengambil pendapat Imam Malik, intinya ini tidak berseberangan dengan dalil. Kenapa kok kita dilarang untuk fanatik madhabi? Karena para imam itu sendiri melarang gitu loh. Patokan mereka apa kata mereka? Idza sahal hadis bahwa madhabi kata mereka. Kalau hadisnya sahih itulah prinsipku. Jadi mereka nggak mengarahkan untuk mengikuti mereka asobiah fanatik tidak, cuman pengikut-pengikutnya itu yang hulu, yang ekstrim. Paham ya? Sampai-sampai ada apa itu? Nah, saya fi akhir zaman enam rojulun ashar min iblis Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Paham ya? Sampai bikin hadis palsu bayangan. Karena apa? Karena benci dengan asabiyah fanatik madhabi itu. Yang enggak suka dengan pendapatnya atau madhab Syafi'i membuat hadis palsu. Akan datang nanti akhir zaman seorang lelaki yang lebih jahat daripada iblis yaitu Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Syafi'i. Eh, orang-orang yang asabiyah fanatik dan madhab Syafi'i juga mengatakan ana syafi'iyun. Na'am barakallahu fikum. Eh, mati dan hidup ana syafi'iyun katanya. fa'idha mitu ana, kalau aku mati, syafa'u Jadilah kalian itu mengikuti pendapatnya Syafi'i katanya. Paham ya? Nah, yang fanatik dengan Imam Ahmad juga sama. Yang fanatik juga ada. Nah, fa'idha mitu anak fata hambalu katanya. Jadilah kalian pengikutnya Imam Ahmad dan Hambal. Kita katakan tidak. Paham ya? Ahlus sunnah wal jamaah sunniyun salafiyun yang mereka ikuti adalah jejaknya generasi para salaf yang mereka mengambil dari apa sumber yang akurat itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Li'annahum yaqumun bin nashri hadzal din dikarenakan mereka mengerjakan, menegakkan dengan menyebarkan agama ini. Tersebarnya agama, tersebarnya dakwah kita syukuri. Karena kita nggak akan mampu dan nggak akan kuat kalau mengemban dakwah sendirian, nggak akan mampu. Jadi kalau ada orang di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, eh, di Papua misalkan, di Aceh misalkan, paham ya? Ada yang berdakwah dari kalangan Ahlus Sunnah, kita syukuri alhamdulillah. Jangan merasa harus dia saja gitu ya. Paham ya? Kalau nggak dia nggak bisa misalkan jangan. Paham ya? Upayakan apa? kita saling menghargai selama itu ahlu sunnah, sunni salafi di atas Al-Qur'an sunnah. Karena kita nggak akan mampu apa? mengemban dakwah sendirian nggak akan mampu. Paham ya? Nah, jelek nanti. Paham ya? Karena banyak manusia itu nggak sedikit. Lihat Jawa ini sendiri berapa jumlahnya coba? nah, eh, anak juga nggak ngitung ini banyak sekali. Iya nggak. Nah, barakallahu fikum kalau sendirian ya nggak mampu. Butuh yang namanya tahun di dalam berdakwah, bagi-bagi tugas. Ada si fulan yang berdakwah di luar Jawa misalkan, ada si fulan yang berdakwah di Jawa Barat misalkan, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu tersebar semuanya ya. Nah, kata beliau apa ini? Li'annahum yaqumun bin nasri hadzal Dikarenakan mereka menegakkan, melaksanakan apa menyebarkan agama ini. Nah, ini mirip dengan pendapat atau mirip dengan ucapan siapa itu Al Imam Zuhri. Al Imam Az-Zuhri rahimatullah Kalam beliau sangat ma'ruf dan terkenal dinukilkan oleh Nah, dinukilkan di dalam muka mukaddimah Sunan Darimi. Nah, barakallahu fikum apa kata beliau? atamassuku tamassuku bis sunnati najatun. Berpegang teguh dengan sunnah adalah apa? Najat, yaitu kunci keselamatan, kunci keberuntungan. Fa Kata beliau apa? Nampanasul ilmi sabatuddin din wad dunya. Menyebarkan ilmu itu sumber kekokohan agama dan dunia. Wa fi dhahabil ilmi wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih kata beliau. Dan hilangnya ilmu hilang semua kekokohan dunia dan agama. Paham ya? Jadi agama kokoh, dunia ikut juga sebabnya karena disebarkannya ilmu. Paham ya? Menyebarkan ilmu. Jadi jangan cuman sibuknya kopat kopit kopat kopit aja ya. Kan kopat kopit kopat kopit lockdown misalkan. Itu jangan enggak usah lagi sudah. Sekarang kita sibukkan dengan apa? Menyebarkan ilmu, mempelajari ilmu. Kita sayangkan ya saudara-saudara kita sebagian mereka yang terlalu berlebihan lockdown sampai sekarang. Eh? Belajar online akhirnya apa? Menempuh cara maksiat pakai gambar boleh katanya. Darurat karena online katanya. Allah musta'an. Nah, Allah musta'an. Hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Orang mempelajari kitab para salaf yang dibutuhkan ilmunya atau gambarnya? Ilmunya, nggak perlu atau melihat wajahnya Syekhul Islam. Ya enggak? Atau baca qala Syekhul Islam fi Majmu' Fatawa, perlu enggak lihat gambarnya? Wah, ini enggak mantep nih kalau enggak lihat wajahnya ini katanya. Paham ya? Kalau kita mencari ilmu kalau enggak lihat wajahnya langsung itu enggak mantep. Kalau mau lihat wajahnya langsung hadir langsung. Paham ya? Itu yang masih hidup maksudnya ya. Tapi kalau para ulama, kita para ulama kita cukup ilmunya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau masih hidup mau ketemu langsung ya datang langsung, tapi kalau dengan gambar-gambar hati-hati. Haram. Paham ya? Berdakwah di televisi, Berdakwah YouTube yang menampakkan gambar makhluk bernyawa haram, bukan termasuk perkara darurat. Kalau mereka mengatakan alasannya biar tersebar dakwah, Rasulullah, Nabi kita Muhammad SAW, beliau dakwahnya tersebar atau tidak? Tersebar ke seluruh dunia bahkan. Tapi nggak pernah menempuh cara maksiat, ingat-ingat, nggak pernah menempuh cara maksiat. Lawang kita mau mencontoh kemana menempuh cara maksiat. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan apa? bujukan, rayuan, bisikan syaitan yang terkutuk. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang mereka senantiasa menyerukan ini ada darurah, darurat. Paham ya? Nah, kalau ditanya dalil-dalilnya mana fatwa ulama, Syekh fulan, Syekh alan, bukan dalil. Dalil itu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selesai. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lanjutkan lagi. Wa yuballighuna hadzal din ba'da salafus salih. Dan mereka menyampaikan agama ini setelah generasi para salafus salih. Hingga saat ini kita menyampaikan agama, menyampaikan agama, menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Qur'an Sunnah karena ini sumber pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba ketika dia menolong agama Allah enggak usah khawatir walaupun tidak pakai payung yayasan. Kata mereka yayasan payung dakwah, dakwah yang mana payungi? Payung dakwah itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan mayunginya, yang akan melindunginya. Paham ya? Bukan yayasan. Jadi hati-hati dengan ucapan yayasan payung dakwah, payung dakwah kalau enggak pakai yayasan nanti dirobohkan, dihancurkan. Ingat, yakin kepada Allah taala kalau menolong agama Allah taala pasti ditolong. Paham ya? Pasti ditolong. Harus memiliki jiwa besar. Jangan takut kalau cuma diteror dikritik, diteror, diancam enggak usah takut. Insyaallah biidznillah kalau yang kita tolong agama Allah taala, biidznillah pertolongan akan datang. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Selesai. Artinya apa? Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan telapak-telapak kaki kalian. Maksudnya mengokohkan pendirian kalian. Tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Fahum hujjatullah ala khalqih. Maka mereka para ulama, para ulama khalaf belakangan ini, para ulama belakangan yang mereka mencontoh jejaknya, mengikuti jejaknya para salaf, mereka ada hujjatullah ala khalqih atas makhluknya. Hada min hikmatillah azza wa jal annahu yuqimu li hadhil aqidah wa li hadzal manhaj as-salafi. Ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala Bawasanya Allah Subhanahu wa taala menegakkan untuk akidah ini dan juga manhaj salafi, manhajnya para salaf ini namanya yatamassak bihi. Allah telah mengokohkan, menegakkan orang yang berpegang teguh dengannya. Ingat-ingat kisahnya Abu Hurairah. Diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Nah, barakallahu fikum sunannya bahwasanya suatu ketika Abu Hurairah mengatakan ketika itu beliau lagi jalan-jalan di Sukul Madinah. Paham ya jalan di pasar Madinah. Kemudian melihat kerumunan manusia di pasar, beliau teriak mengatakan, "Ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, ma'ajazakum, rugi kalian itu, bangkrut kalian." Kemudian mereka ngomong, "Ya Abu Hurairah, manada? Kenapa kau bangkrut? Kenapa bangkrut?" Nah, kemudian Abu Hurairah menjelaskan bahwasanya, "Nah, hunaka man yuksim atau man yaksim nam tarikah warisan Rasulullah SAW. Di sana ada orang yang membagikan, membagikan warisan Rasulullah SAW. Antum latat habuna huna ya'khuduna nasibakum. Kalian enggak pergi ke sana mencari bagian kalian. Di sana itu ada orang bagi-bagi warisan. Warisan Rasulullah SAW kalian di sini saja enggak pergi ke sana mengambil bagian kalian. Akhirnya mereka mengatakan, "Ainahu?" Di mana? Fil masjid katanya, kata Abu Hurairah. Akhirnya mereka lari ke masjid semuanya. Ayo lari berbondong ke masjid, setelah ke masjid Abu Hurairah menunggu di situ, menunggu di pasar tadi itu ya. Setelah datang falam marajau, ketika mereka datang mereka mengatakan ditanya Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di sana?" Kata mereka, "Kami enggak menjumpai apa-apa, enggak ada warisan di sana," katanya. Kemudian yang kami lihat di sana ada orang baca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, membaca, membaca Al-Qur'an dan semisalnya, eh, mengajarkan ilmu di situ. Kata Abu Hurairah radhiyallahu "Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maksudnya ilmu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi syahidnya di situ jadi warisan para nabi itu bukan harta lah dinar wal dirham tapi apa? Al ilm. Masya Allah. Yu'al wa yu'allimuhu linnas ila an taqumas dan mengajarkan kepada manusia sampai tegak hari kiamat. Paham ya? Sampai tegak hari kiamat ila qurbi kiamat sa'ah. Rahmatan minhu bi ibadihi. Karena ini bentuk sebagai bentuk apa? Kasih sayangnya Allah taala kepada hamba-hambanya. Nasallahu Assalamualaikum salamata Cukup sekian dulu. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bi idznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.